Tiara, Tiara. Fit Papi MC, Special Song, Song, Song, Song, Song, Song, Moralino, Song, Lewat Song, ini, bisa menghargai. tanya beta ada di mana selai ale uki kita takat Semua, semua su habis Waktu ale uki beta pun cinta berakhir depadis manis Waktu akan jadi kaya kue brownies Tapi ale bikin hancur Hangus, terbakar dan terkukus Cinta susah yang bagus Seng ada lain nona Bagaikan abu rasa ini terbang Terbang melayang Saya bisa live foto oh, bayang-bayang Luka yang ale kasih masih terasa sakit Saya mungkin terobati walau ale kembali live Umbar janji tapi ale ingkari Saya mungkin beta jatuh ke lubang yang sama For oh, dua kali live jadi pilih dia, anggap saja hukum karma Dulu Ale bilang, beta sempung apa-apa Dulu Ale bilang dia itu punya semua Tapi mengapa sekarang fakta yang berbicara Ale kasih sakit hati dia pipat orang lain, lain. Makanya jangan karena cari orang punya susah Lalu Ale kasih tinggal Ale cinta Sekarang lihat dia, bicara dia pun cinta Dia kan tinggal Ale balik berbeda yang lain Nona. Susengisa lai, susengada lai, dari antara dua, tutup dan kuburakan sudah. Beta bilang forse, tu cari orang lain, jangan datang for beta lai. Oh, nona manis pergi jua, yang balik pa beta, dua pun cerita akan su orang manis yang lain Minta sen harap lain yeah. Satu yang beda bilang Cek, Nona Coba cek, beta punya track Suseng ada like, kata for comeback Beta supigi, seng usalai cari-cari Yang ada cuma kata ya I'm sorry Dolo par beta, se paling beautiful Sampai ada kata show I love you full Tapi mengapa bikin beta pun air mata sutaku akan sumba lele Karena saya paling jago putar balik Sampai saya nggak akan ada lagi kata balik Memang beta akui masih ada cinta di hati Tapi slow down baby Terburu-buru kasih Tergores luka masih beta rasa akan di show dalam hati kalau saya cinta betas tulus hati Kasih tunjuk bukti bukan janji Cinta ini bukan cuma ale sendiri Tapi kata dua yang sama-sama jalani Jadi jangan egois Show nona jatuh hati lah pikir diri sendiri Perasaan yang beta punya Jangan main-main akang Ini bukan, bukan teman bermain Habis dari beta lah mau orang lain semua yang pernah meninggalkan orang yang kau cintai, orang yang kau sukai. Karena satu saat, kamu akan tinggalkan katong mencari orang yang mencintai. So, setia itu lebih baik, oke? Okay?